Apa kiatnya agar dapat istiqomah dalam hijrah? Komunitas Bagan Batu Hijrah. Takbir. Kalau mau istiqomah syaratnya tiga. Masih siap mendengar? Pertama, sering-sering tengok orang sakit. Ada rumah sakit di Bagan Batu. Balik dari sini, pergi ke rumah sakit. Tapi janganlah pula sebanyak ini. Mati mereka. Ah, besok pagi tengok orang sakit. Assalamualaikum Bapak Security. Waalaikumsalam. Saya mau nengok orang sakit. Siapa yang mau kau tengok? Semua yang di rumah sakit ini mau kau tengok. Kalian tengok nanti ada orang sakit buah pinggang. Sebesar kulkas mesin pencuci darah disedot darah dari dalam badan, masuk ke mesin, masuk lagi, sakitnya berapa jam? 5 jam mengeluar masukkan darah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Menengok orang sakit itu barulah kita bersyukur sehat. Nengok orang sakit jangan pula kalian bilang syukur. Nengok orang sakit, bapak sakit. Ya udah berapa lama? Alhamdulillah aku sehat. Janganlah. Nengok orang sakit jangan terlalu jujur. Yang orang sakit, sabar ya Pak. Bapak nggak sakit Pak, Bapak sehat-sehat. Yang nggak jujur Mak, kalau kutengok tengok Bapak ini dua Jumat lagi gol nih Pak. Ambil pelajaran. Sehat. Dua. Tengok orang mak mati. Dalam sebulan paling tidak sekali nengok orang mati. Tengok di kubur. Tengok ke liang lahat di bawah. Dua meter ke bawah. Situlah tempat kita. Ambil foto. Ambil kamera, foto. Jadikan wallpaper. Setiap ada orang nelpon, ingat mati. Lagunya pun lagu mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat-pejabat mati, ustad-ustad mati. Ah itu lagu lama, pausa lagu baru lah. Mati. na, na, na, na, na, na. hormati. Itu untuk yang anak muda, untuk yang mama. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. nanti nyanyikan itu waktu pejabat-pejabat datang. Sadarlah diri, tahu mana yang paling paling sombong ke, ah, ke situ arahkan. Tahu diuntung, bojor keranda diusung. <laughs> Tapi jangan tepuk tangan dulu. Kan mau tepuk tangan aja pula. Tapi lagu itu keluar sesudah APBD turun. Ah udah. Berikutnya penyerahan dana. Ah udah serahkan dana. Biasanya orang tuh udah nyerahkan dana kan mendongak hidungnya kan. Kami yang ngasih duit. Padahal duit kita itu. Kan duit dia biar kita. Ah, barulah kita setel lagu tadi. Ah, sebelum duit itu turun lagunya lagu ya dana. Ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana. Ya dana, dana. Nah, cuman backing vokal ini dikunci muncungnya. Kadang backing vokal ini tak tahu diuntung. Kita sudah keras suara dia di belakang la la la la la la la. Ah, tak jadi tuh. Tengok orang sakit, sudah. Tengok orang mati, sudah. Apalagi yang belum membuat jamaah. Bersyukur kita ternyata di sini sudah ada komunitas hijrah Bagan Batu. Bangga kita. Saya kemarin di Malaysia dikawal sama komunitas bikers. Bikers yang pakai motor besar. Mantap. Rupanya di Malaysia yang ikut bikers itu besar-besar motornya. Tempat kita kap 70. Orang penengoknya. Tengok tuh yang hijrah, yang, yang tobat-tobat tuh mana itu. Hmm, aku tak selera nih. <laughs> CB 100. Banyak pula mogoknya lagi. <laughs> Coba kalau motor besar yang harga 300 juta. Kita pun bangga. Ustadz Somad kemarin itu Ustadz Somad tuh ceramah katanya itu harus bersedekah. Motor dia harganya sampai 300. Berapa nih kami tengok di internet. Harley Davidson paling murah 300 juta. Itu mereknya Casio. Casio orang. Pakai oh, bayar aja. Tapi kalaupun kalian punya komunitas motor besar anak muda tetap pakai he helm. Pernah kalian tengok saya pakai motor pakai peci? Pernah? Mana pernah? Saya tetap ikut aturan pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Nah, pesan kepolisian Republik Indonesia. Tetap ikut kita. Kemana-mana dompet ini dibawa. Apa isinya? SIM A, SIM C. Ada. Walaupun saya naik helikopter. mantang-mantang. Padahal saya foto, oh sebelah kanan polisi, kiri tentara. Siapa mau nangkap kita? Cobalah sempit-sempit, ini foto. Tapi kita jangan gunakan itu. Kita tetap taat atau aturan. Jelas? Dah habis waktu. Sekarang barulah. Oh kalau diperturutkan sampai pagi nih Pak. Maka kita berpisah. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Entah apa-apa aja ceritanya. Aku pun bingung. Jelas ceramah saya. Bukan tak jelas. Di sana saya bercerita tentang silaturahim. Di sini saya bercerita tentang pentingnya ekonomi dan politik. Di sini saya bercerita tentang masukkan anak ke sekolah. Ah? agama. Tapi inti dari pengajian kita malam ini berubah amal. Apa bukti pengajian di bagian batu berhasil? Uh, ramainya minta ampun. Sampah besok pagi berserak-serak. Jangan. Saya tidak mau pulang dari sini ada sampah. Angkat bersih. Tunjukkan Islam agama yang suci dan bersih. Pulang dengan tenang. Cuman pengajian Ustaz Somad tadi malam? Masya Allah. Selop hilang. Kan itu. Berhasil pengajian malam ini ada perubahan. Tengok masjid besok sholat su subuh. Kalau besok sholat subuh pemain inti tetap bertahan. Dia azan, dia imam, dia ikomat. As-salatu khairum minan naum. Besok tak datang. Kok kenapa tak datang tadi subuh? Lagunya terlalu slow. Muazin itu pula disalahkannya. Maka berhasil tidaknya malam ini. Tengok solat subuh besok. Mudah-mudahan solat subuh di bagian batu ramai insya Allah. Apa tak ramai komunitas pejuang subuh. Pejuang subuh. Masya Allah. Zuhur tak semayang. Sedangkan subuh aja kami datang Pak Ustadz, apalagi zo, zuhur.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 Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan bagan batu negeri yang aman, damai, tentram, terbuka segala pintu rezeki ya Allah. Ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati sabit qulubana. Kokohkan hati saudara-saudara kami dalam iman dan Islam. Allahumma ja'alna minal muta'abbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau ya Allah. Allah marzukna imaman adila. Berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallin alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis yang penuh barokah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa waladainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang supaya jangan terjebak riba wala maridon illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, sehatkan sesehat-sehatnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang yang gadis temukan dengan jodohnya. Wala ragiban illa anjabatah yang ingin punya anak berikan anak soleh dan solehah. Min hufazil Quran. Jadikan anak kami para penghafal Quran. Allahumma aslih sababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Bagan batu ya Allah. Allah manfa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal mungkar. Selamatkan anak muda kami dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar.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 Mohon maaf segala kesilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera on. Yang di bawah pula hidupkan semua lampu-lampu menyala. Hidupkan semua lampu.